mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ini. Masih kita pada majelis tafsir Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kepada kita waktu yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah berlalu kepada kita tafsir surat Al-Fajr ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr walayalin ashaq demi waktu fajar dan demi sepuluh hari layali ashar sepuluh malam para ulama sebagian menafsirkan Sepuluh malam yang diinginkan di sini atau sepuluh hari yang diinginkan dalam ayat ini adalah sepuluh hari di awal bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan sepuluh hari di awal bulan Dzulhijjah menunjukkan keutamaan besar pada awal-awal bulan Dzulhijjah dan kita beberapa hari lagi akan masuk kepada awal bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an Rasulullah mengatakan mal, mal amalu salih ahabbu ila Allah min ayyam Rasulullah mengatakan tidak ada amalan saleh yang paling Allah cintai di hari-hari ini dibanding dengan hari-hari ini. Qalu wala jihad ya Rasulullah, maka para sahabat berkata ya Rasulullah tidak juga jihad. Rasul mengatakan wala jihad illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji wa lam yarji bi syai. Kata Rasulullah SAW amalan soleh di awal bulan hijjah itu lebih Allah cintai dan paling Allah cintai. Maka para sahabat berkata ya Rasulullah, bisakah jihad bisa bilillah mengalahkan amalan soleh di awal-awal bulan hijjah? Maka Rasul mengatakan wala jihad tidak juga jihad. Artinya jihad juga tidak bisa menandingi amalan di awal-awal bulan Hijjah. Illa rajul kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya dan hartanya lalu tidak kembali sama sekali yaitu orang yang mati syahid. Hadis ini menunjukkan keutamaan bagi kita beramal di awal bulan Zulhijjah. Amal apa saja yang kita lakukan di awal bulan Zulhijjah atau dari awal-awal bulan Julhijjah selama itu amal soleh maka itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Boleh bagi kita berpuasa, boleh bagi kita banyak bersodakoh, boleh bagi kita banyak berzikir, boleh bagi kita memperbanyak baca Quran. Bahkan sebagian ulama membolehkan etikaf di awal-awal bulan Julhijjah. Bahkan sebagian ulama mengatakan beramal soleh di awal bulan Julhijjah sebagian berpendapat lebih afdal dibanding 10 akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan luar biasa keutamaannya. Tapi sebagian ulama mengatakan beramal di awal bulan Zulhijjah lebih afdal. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menggabungkan dan menjamak antara hadis-hadis keutamaan akhir Ramadan dan keutamaan awal Zulhijjah. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa kalau dilihat malam-malamnya maka malam bulan Ramadan 10 terakhir malam bulan Ramadan lebih afdal. Kalau dilihat di siang harinya, maka siang hari pada bulan Dzulhijjah 10 awal Dzulhijjah lebih afdal daripada siang hari di bulan Ramadan. Mengapa seperti itu? Dikarenakan di akhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Dan di awal-awal bulan Dzulhijjah ada amalan haji, orang wukuf di Arafah amalan-amalan haji yang dilakukan di siang hari pada bulan Zulhijjah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah amalan soleh sebelum masuk atau ketika masuk bulan Zulhijjah. Apa yang bisa kita lakukan lakukan. Kita bisa haji, lakukan haji. Bagi yang tidak bisa haji bukan berarti tidak ada tidak ada amalan baginya. Banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Salah satunya berkurban, berkorban ini merupakan keutamaan yang besar. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man wajada si'atan falam yadhahi, fala yaqrabanna musallana." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai keluangan harta, kelebihan harta, kemudian dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia mendekat ke masjid kami. Dari hadis ini Sebagian ulama sebagian ulama berdalil bahwa wajibnya berkurban. Mengapa? Karena Rasul mengatakan fala yaqrabanna, jangan dia mendekat. Juga Allah berfirman fasalli fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah, perintah. Walaupun sebagian jumhur ulama jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi seseorang untuk melakukan kurban. Bagi yang ingin melakukan kurban, disunahkan bagi dia agar tidak mencukur bulu-bulu rambutnya atau bulu-bulu yang lain mencabut bulu-bulunya, bulu-bulu badannya, juga tidak memotong kukunya dari mulai satu Zulhijjah sampai dipotongnya hewan kurban. Ini sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin berkurban dan sudah masuk bulan Zulhijjah, fala ya'khudanna jangan dia memotong jangan dia mengambil atfari kuku-kukunya dan jangan dia memotong rambut-rambutnya ini sunnah para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka manfaatkanlah bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadah ibadah yang bisa kita kerjakan berupa salat atau sodakoh atau puasa dibolehkan pula bagi kita berpuasa bahkan puasa ketika hari Arafah Rasulullah mengatakan ahtasibu yukaffiru sanat ma sana qablaha wa sana ba'dah. Kata Rasulullah SAW, aku meyakini barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, yaitu ketika orang haji sedang di Arafah kita berpuasa, maka Rasulullah mengatakan yukaffiru sanatu madiyah wal baqiyah akan menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang keutamaan puasa pada bulan atau pada hari Arafah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada tafsir Al-Qur'an. Terakhir kita ambil adalah tafsir Asy-Syarah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab kata Allah Subhanahu wa taala alam nasrah laka sadrak bukankah kami telah melapangkan dadamu alam nasrah laka sadrak wa rafa'na laka atau kata Allah Subhanahu wa taala wa wada'na anka dan kami ampuni wizrak dosamu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Rasulullah SAW memiliki dosa. Tapi dosa yang dilakukan Rasulullah bukan dosa besar. Dosa-dosa kecil dan tidak ada keterkaitannya dengan arisalah kenabiannya. Artinya dosa-dosa kecil yang dilakukan Rasulullah SAW itu tidak mencacati keamanahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi. Alam ووضعنا عنك anka wizrak alladhi anqadha dhahrak yang memberatkan punggungmu ورفعنا لك laka bukankah juga kami telah mengangkat meninggikan namamu fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra perhatikan empat ayat sebelumnya Allah mengatakan bukankah kami yang melapangkan dadamu bukankah kami juga yang menghapuskan dosamu yang telah memberatkan punggungmu, bukankah kami yang mengangkat namamu dan derajatmu? Dari ayat ini dipahami bahwa ini pertanyaan berupa tahqiq. Bukan pertanyaan yang berupa alam nasrah, bukankah? Bukan berarti pertanyaan di sini yang butuh jawaban iya atau tidak, bukan. Tapi pertanyaan di sini mengingatkan, mentahkik, memastikan. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Bukankah kami yang mengangkat bukankah kami yang menghapuskan dosamu? Bukankah kami yang akan mengangkat derajat? Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lapangnya dada itu dari Allah. Lapangnya dada kita, lapangnya diri kita, hilangnya kesulitan di dada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mencari tempat manapun untuk melapangkan dada kita kalau Allah sempitkan dada kita. Kita tidak akan bisa mencari hiburan apapun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melapangkan dada kita. Walaupun kita pergi ke ujung dunia sebelah manapun, kalau Allah tidak melapangkan dada kita, dada kita tidak akan pernah lapang. Alam nasrah laka sadr. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Berarti ketika ada orang yang mendapatkan kesulitan, kegundahan, kegelisahan, Bahkan dia mendapatkan musibah sehingga sempit dadanya lalu dia jauh dari Allah. Sesungguhnya dia telah menjauhi sebab faktor akan datangnya bahagia. Allah yang memiliki kelapangan dada. Allah yang memiliki kemudahan untuk memudahkan bagi kita. Maka ketika kita merasakan sulit di dada kita, kembalilah kepada yang melapangkan dada, Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan benar orang yang mendapatkan kesulitan dia pergi ke tempat maksiat atau dia pergi ke tempat-tempat yang menjauhkan diri kepada Allah atau dia memakan atau meminum perkara-perkara yang Allah haramkan dengan alasan melapangkan dada ingat tidak akan lapang dadanya mengapa karena dia telah menjauh dari yang melapangkan dada Allah yang melapangkan dada kalau seandainya dia dapati betul seandainya dia dapati kesenangannya tapi begitu dia keluar dari tempatnya atau dia berhenti dari perbuatannya, dia akan merasakan kesempitan lebih sempit. Dia merasa tidak puas, dia akan cari yang lain. Ketika dia mencari yang lain, dia merasa bahwa itu akan menghilangkan dadanya, menghilangkan kesulitannya. Ternyata semakin dia melakukan kemaksiatan, semakin dia merasa haus. Tambah bingung bagaimana caranya menghibur diri. Padahal menghibur diri kita, melapangkan diri kita kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, Allah yang memiliki hati kita. Allah yang memberikan kita musibah, Allah pula yang mengangkatkan musibah dari kita. Maka dikatakan di ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya di setiap kesulitan bersama kesulitan yusra, pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kita telah katakan di pertemuan yang lalu ayat atau surat ini berhubungan dengan surat Ad-Duha. Rasulullah disebutkan dia yatim, dia miskin, dia sesat. Allah berikan dia perlindungan, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia hidayah. Lalu Allah lapangkan dadanya, Allah hapuskan dosanya, Allah angkat derajatnya. Dari ini semua Allah katakan sesungguhnya dari kesulitan pasti ada kemudahan. Allah katakan dari kesulitan pasti ada kemudahan. Sulitnya dahulu dia menjadi yatim, sulitnya dahulu dia menjadi miskin, sulitnya dahulu dia tidak mendapatkan hidayah, bahkan dia pergi ke guna gua Hira untuk menda untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian Allah lapangkan dadanya, kemudian Allah angkat derajatnya, kemudian Allah hapuskan dosanya. Maka Allah katakan, "Fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ini bukan hanya kepada nabi, ini kepada kita semua. Yakinlah di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kata Allah di sini, para ulama ahlul tafsir mengatakan al-usr Perhatikan kalimat fa inna ma'al usri. Sesungguhnya bersama kesulitan. Kesulitannya al usri didahului dengan alif dan lam. Yusron tidak ada alif dan lam. Dalam bahasa Arab memiliki makna. Ketika sudah didahului alif dan lam berarti sesungguhnya bersama sebuah kesulitan yusron akan banyak kemudahan. Lalu Allah ulang lagi, fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama sebuah kesulitan yusron, banyak jalan kemudahan. Disebutkan kesulitan dengan dengan ma'rifat dan kemudahan disebutkan dengan nakirah. Menunjukkan kesulitan apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi obatnya adalah takwa dan kembali kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. Jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Dari hitungan-hitungan kita yang tidak kita sangka. Allah yang memberikan. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya yusra, mudah. Kesulitan apapun yang kita dapati, kembali pertama kali adalah kepada Allah karena Dia yang memiliki segalanya. Tapi ketika kesulitan yang kita dapati malah kita menjauh dari raja dari segala raja yang mengatur dari segala pengatur, maka pada hakikatnya kita akan mendapatkan kesulitan di atas kesulitan. Faida farokta pansob. Apa kata Allah? Maka faida farokta pansob. Jika engkau telah selesai dari sebuah ibadah, pansob, lakukanlah ibadah yang lain. Jika engkau telah selesai dari sebuah kegiatan, lakukanlah kegiatan yang lain. Ini Islam mengajarkan kita itu beraktivitas Islam tidak mengajarkan kita berpangku tangan dan malas. Faidah farokta fansop. Jika engkau selesai dari sebuah amalan, kerjakan amalan yang lain. Tidak ada bersantai-santai, terutama untuk beribadah kepada Allah. Para ulama menafsirkan fansop di sini diartikan faidah farokta. Jika engkau selesai, maksudnya selesai sholat, fansop. Fansop artinya angkat tanganmu untuk berdoa. Dengan ayat ini sebagian ulama berdalil bahwa bolehnya berdoa atau disyariatkannya berdoa setelah sholat wajib mengangkat tangan. Faidah farokta, jika kamu selesai sholat, fansop, angkatlah tanganmu. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini faidah farokta fansop. Setelah Allah katakan, setelah Allah mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada, Allah lapangkan dada, Allah hapuskan dosa, Allah angkat derajat, Kemudian Allah sesungguhnya semua kesulitan pasti ada kemudahan, semua kesulitan pada kemudahan, maka beribadahlah kepada Allah, fansab dan teruslah beribadah kepada Allah. Jangan ibadahnya kepada Allah ketika sulit saja, ketika senang lupa sama Allah. Ketika lapang lupa sama Allah, ketika sakit Masya Allah, sholat tahajudnya nggak pernah tinggal. Ketika sakit, Ketika sulit, sodakohnya nggak pernah tinggal. Tapi ketika senang, malah lupa kepada Allah. Kesenangannya, nikmatnya malah bikin dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sifat seorang mukmin. Dikhawatirkan. Dikhawatirkan orang seperti ini, dia akan terus diberikan ujian dan bala oleh Allah agar dia terus beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika Allah lapangkan hidupnya dia lupa kepada Allah. Faida faragta fansab. Jika kamu sudah selesai dari sebuah ibadah, lakukan ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab. Kepada Robmu maka berharaplah, berdoalah, memintalah. Ayat ini ketika Allah memerintahkan faida farokta, jika kamu selesai sebuah kerjaan, kerjakanlah kerjaan yang lain. Wa ila rabbika, kepada Robmu fansab. Faida rabb Wa rabbika farghab, mintalah. Digandengkan dalam ayat ini antara usaha dan doa. Ini yang dikatakan karena abudu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, ibadah, amal, wasta'in, minta pertolongan. Ayat ini pun seperti itu. Jika selesai ibadah, jika selesai sebuah amalan, jika selesai sebuah usaha, lakukan usaha yang lain, manfaatkan waktu. Dan jangan lupa wa ila rabbika farghab. Kepada Allah berharaplah. Jangan menyandarkan kepada kekuatan amal kita. Jangan menyandarkan kepada kecerdasan akal kita. Jangan menyandarkan kepada kepintaran dan strategi kita, tidak. Kita cuma punya usaha, Allah yang punya takdir. Maka ketika usaha, teruslah berusaha dan maksimalkan usaha. Tapi jangan lupa wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu haraplah. Harapan tetap kepada Allah. Amalan kita yang melakukan. Tapi ketika kita beramal dan kita bersandar kepada diri kita, sama sekali tidak bersandar kepada Allah, inilah tanda orang yang sombong. Manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa karena takdir semua dari Allah. Kita mungkin bisa menghitung, mungkin kita bisa memprediksikan sebuah masalah, tapi kepastiannya yang akan datang hanya Allah yang mentakdirkan. Faida farokta fansab wa ila rabbika farghab. Jika selesai dari sebuah urusanmu, maka lakukanlah yang lain. Jika kamu selesai dari kerjaanmu, maka kerjakanlah kerjaan yang lain. Jika kamu selesai dari ibadahmu, maka lakukanlah ibadah yang lain. Lalu jangan lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syarah ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kepada Allah lah kita menyandarkan seluruh kemampuan kita. Kepada Allah lah kita menyandarkan semua kesulitan kita. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kembali kepada surat At-Tin. Surat setelahnya. Surat At-Tin ini surat yang turun di Mekkah. Masih ada hubungannya sebagaimana kita katakan antara Ad-Duha Asyarah wa wal tiga surat ini ada saling berhubungan. Abduha itu berhubungan dengan waktu. Waktunya Rasulullah SAW. Bukankah dulu dia, bukankah dulu dia miskin, bukankah dulu dia. Adapun asyarah itu berhubungan dengan zatnya Rasulullah, dirinya Rasulullah. Adapun atin ini berhubungan dengan tempatnya Rasulullah yaitu negeri Mekah. Maka kata para ulama, tiga surat ini masih mempunyai saling keterikatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watini wazaitun." Bismillahirrahmanirrahim. "Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radatnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu Fama yukadzibuka ba'du bid-dini bi biahkamil hakimin. Terdiri daripada 8 ayat Allah berfirman watini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turisin. Wa turisinin. Demi gunung Tursin. Wa hadal baladil amin. Demi negeri yang aman ini empat sumpah Allah dalam tiga ayat ini. Apa yang disumpahkan nanti akan disebutkan. Tapi mengapa empat ini menjadi sumpah? Apa kelebihan empat ini? Watini wa zaitun wa turisinin wa baladil amin. Para ulama berselisih pendapat dalam menafsirkannya. Sebagian menafsirkan yang diinginkan Allah bersumpah dengan Robnya, penciptanya tin wa zaitun. Penciptanya Tur dan penciptanya Baladul Amin, yaitu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Sebagian ulama menafsirkan tidak. Allah di sini bersumpah dengan negeri, empat-empatnya negeri. Karena di akhir dikatakan wahadal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Berarti watini wa zaitun semuanya bersumpah dengan negeri. Bukan buah yang diinginkan, tapi negeri yang diinginkan. Watini itu negeri yang ditumbuhi dengan buah tin yang terbanyak di negeri Irak. Irak tempat keluarnya Nabi. Salah satunya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Watini wa zaitun. Zaitun paling banyak tumbuh di negeri yaitu di daerah Damas atau di daerah Palestina sekarang dikatakan. Di negeri Palestina yang Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisrakan nabinya ke eh, Masjidil Aqsa. tini wa zaitun. Maka di tempat dekat Masjidil Aqsa itu banyak pohon zaitun. Buahnya, bukan minyaknya, tapi yang diinginkan buah zaitun. Kenapa? Karena di tempat buah zaitun ini, yaitu di negeri Aqsa, itu banyak keluar nabi. Termasuk yang terakhir kali ada Nabi Isa alaihissalam. Waturisin Wa Turisin juga masih bersumpah dengan negeri. Negeri Turisin, tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah yaitu di negeri Mesir. Wa hadzal baladil amin dan demi negeri yang ini. Siapa itu? Negeri Mekah. Jadi yang diinginkan empat negeri yang di situ dikeluarkannya para nabi. Negeri Irak keluarnya Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan semisalnya. Negeri Palestina keluarnya di situ para nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam. Waktu di sini keluarnya di Mesir. Di sana juga adanya Nabi Nabi Musa alaihissalam. Wa baladul hamil. Di sinilah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim dia pernah mengalami empat-empatnya negeri ini. Nabi Ibrahim pernah di negeri Irak. Disitulah dia bertemu Namrud dan dia diusir, dibakar. Nabi Ibrahim pernah ke Mesir. Ke Mesir disitulah dia dihadiahkan dengan Hajar Nabi Ibrahim, Nabi Lut yang bersama Nabi Ibrahim pergi ke daerah Palestina untuk berdakwah yang sekarang dikatakan laut mati. Nabi Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di Mekah. Maka Nabi Ibrahim telah melewati empat negeri ini. Negeri Arab, negeri Mesir, negeri Palestina dan negeri negeri Mekah. Adapun di Mekah keluarnya tiga nabi. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua Nabi Ismail, yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama mengartikan watini wa zaitun wa turisin wa hadal baladil amin artinya Allah bersumpah dengan negeri-negeri para nabi ini. Yang disebutkan terakhir itu menunjukkan dia yang paling afdol. Yang wah kenapa? Karena langsung disebutkan wahadal baladil amin dan demi negeri yang aman ini maka yang paling belakang itu yang menunjukkan yang terafdol. Sebagian ulama menafsirkan watini wa zaitun ya betul buahnya. Ya betul buah tin dan buah zaitun. Ya betul-betul aturisin karena turisin negeri yang barokah. Maka kalau kita lihat buah tin wa zaitun, buah zaitun hampir dari segala penyakit tumbuh dan bisa sembuh dari dua dari obat ini. Dan ini bisa dikembalikan, bisa dilihat daripada kedokteran, Wati ini, Sebagian ulama mengatakan salah satu barokahnya buah tin itu satu buah di dalamnya banyak biji. Dan setiap bijinya bisa menumbuhkan pohon. Jadi satu buah bisa menumbuhkan pohon yang banyak. Dan pohon yang banyak bisa menumbuhkan buah yang banyak lagi. Maka dikatakan buah yang barokah. Sebagian mengartikan pula hampir tidak ada buah. Watini ini sifatnya seperti buah surga. Bagaimana buah surga? Buah surga itu tidak ada yang kebuang dari mulai kulitnya, bijinya, dagingnya semuanya kemakan. Itu salah satu sifat buah surga. Dan buah tin seperti itu. Semuanya bisa dimakan. Adapun sebagian buah, kadang kulitnya nggak bisa dimakan, kadang bijinya nggak bisa dimakan. Tapi buah tin ini buah yang barokah. والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين Allah bersumpah dengan empat ini demi tin wa zaitun demi tur sinin demi gunung tur sin dan demi negeri ini yang aman apa yang Allah sumpahkan ketika Allah menyebutkan empat sumpah apa yang disumpahkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim lam taukid sungguh qad taukid sungguh lagi laqad sungguh dan sungguh khalaqnal insana fi ahsani taqwim kami menciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk Allah bersumpah dengan tin, Allah bersumpah dengan zaitun, Allah bersumpah dengan tur, Allah bersumpah dengan Mekah, negeri yang aman. Lalu Allah berikan lakot sungguh dan sungguh. Apa yang disungguhkan? Bahwa manusia diciptakan sebaik-baiknya bentuk bentuk fisiknya, bentuk akalnya, bentuk fitrahnya, tujuannya pun paling baik adalah manusia. Karena manusia diciptakan dengan tujuan ibadah kepada Allah. Fisiknya pun yang terbaik manusia. Makhluk yang terindah yang Allah ciptakan adalah manusia. Fitrahnya, akalnya, manusia yang terbaik. Tidak ada makhluk yang sesempurna manusia. Maka itu Allah sumpahkan di, di awal ayat ini banyak sumpahnya watini wa zaitun wa turisin wa hadal laqad khalaqnal sungguh dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani takwim sebaik-baiknya bentuk orang yang tidak meyakini ini dia akan merubah-rubah ciptaan Allah orang yang tidak meyakini ini dia akan mudah merubah apa yang telah Allah berikan pada dia padahal tidak boleh bagi manusia merubah yang apa Allah Subhanahu wa taala telah berikan karena manusia adalah sebaik-baiknya makhluk sebaik-baiknya makhluk. Bahkan sebagian ulama mengatakan manusia yang soleh lebih baik dan lebih sempurna daripada malaikat. Siapa mereka utusan? Siapa mereka rasulnya para nabi? Para malaikat? Jibril. Siapa mereka utusan manusia yang paling sempurna? Muhammad. Muhammad dengan Jibril mana yang lebih mulia? Muhammad. Kenapa? Karena diciptakan fi ahsani takwim dengan sebaik-baiknya penciptaan, dengan sebaik-baiknya fitrah dan sebaik-baiknya tujuan. Manusia. Ketika manusia membe- me- ketika manusia mereka melakukan memanfaatkan semua pemberian Allah dengan sebaik-baiknya, maka mereka akan menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kenapa? Dikarenakan mereka diciptakan untuk ibadah. Bersama itu, ketika Allah ciptakan mereka untuk ibadah, tapi Allah berikan di diri mereka syahwat. Ketika mereka bisa beribadah dan mengalahkan syahwat, berarti ibadah mereka di atas usaha yang berat. Berbeda dengan makhluk yang Allah berikan ibadah, tapi tidak Allah berikan syahwat. Orang sama seperti orang disuruh puasa tapi nggak pernah lapar. Mudah apa ringan? Sama seperti orang dilarang berzina tapi nggak punya syahwat. Karena memang tidak ada berpikir berzina. Tidak ada berpikir untuk makan yang haram. Manusia Allah haramkan berzina tapi Allah berikan di dirinya syahwat. Ketika dia bisa meninggalkan perzinahan, Allah berikan dia akal fi ahsani takwim, sebaik-baiknya bentuk. Kemudian dikatakan, Summa radatnau asfala Kemudian kami jadikan dia serendah-rendahnya dan sehina-hinanya. Kapan itu? Ketika Allah berikan akal, Allah berikan fitrah, Allah berikan kesempurnaan, tapi akal dan kesempurnaan tidak digunakan, malah dia bermaksiat kepada Allah. Hewan ketika dia berzina karena dia tidak punya akal, tapi dia punya syahwat. Hewan ketika tidak beribadah kepada Allah karena dia tidak punya akal, tapi dia punya syahwat. Manusia ketika tidak beribadah kepada Allah padahal dia punya akal, maka dia lebih hina daripada daripada, daripada makhluk yang lain. Maka dikatakan, "Tsumma radatnahu asfala sabilin." Kemudian kami jadikan dia paling rendah. Manusia bisa lebih rendah dan manusia bisa lebih tinggi. Tapi asal penciptaan manusia adalah fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk penciptaan. Ketika dia tidak memanfaatkan akalnya untuk menahan nafsu dan syahwatnya, Ketika dia tidak menggunakan akalnya untuk beribadah kepada Allah, bahkan dia mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, maka dia bisa lebih jelek daripada hewan. Karena hewan ketika mendahulukan hawa nafsu, dia tidak punya akal. Hewan ketika dia menzinahi atau dia berzina atau dia melakukan perbuatan zina karena dia tidak punya akal. Manusia punya akal, punya fitrah, punya jiwa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa radatnau asfala safilin. Sungguh kami akan berikan radatnau, kami kembalikan dia ke serendah-rendahnya, asfala safilin yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan pernah terputus. Maka orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh fi asfali safilin, mereka lah serendah-rendahnya makhluk para jemaah yang dimulia, dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang masih pada surat At-Tin dan insyaallah akan kita ulang sedikit lagi karena waktu yang membatasi kita kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdi, subhanallah ilaha illallah, nastaghfiruka wa natubu ilaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.